Di antaranya Musyabbihah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabriyah, Qadariyah dan lain-lain. Sehingga Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah membahasnya satu persatu. Kita sampai pada ucapan beliau Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah Qal wa mimman farada bi jahmun. Di antara apa yang berbeda sendiri dari pemahaman Jahm bin Safwan yang alirannya dijuluki dengan aliran Jahmiyah adalah annal jannata wan nara tafniyan. Bahwa surga dan neraka menurut dia akan berakhir Wa annal imana huwal ma'rifah faqat. Termasuk akidah yang nyeleneh, syadzah. Dari Jahm bin Safwan adalah bahwa iman al-ma'rifatu faqat. Namanya iman cukup pengenalan saja. Mengerikan sekali. Siapa yang hatinya mengenali Allah, cukup dia seorang mukmin, walaupun tidak ikrar Asyhadu ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apalagi amal. Walaupun tidak ikrar, cukup ma'rifah dia mukmin. Persis seperti aliran nyeleneh yang ada di sini yaitu aliran yang menyatakan bahwa cukup dengan eling. Ingat Gusti Allah cukup. Itu barakallahu fikum aliran kepercayaan. Itu ternyata ada asal muasalnya itu dari aliran Jahmiyah yang menyatakan al iman huwal ma'rifatu faqat. Yang namanya iman cukup dengan pengenalan saja. Wal kufur huwal jahlu faqat. Menurut dia dan pengikut-pengikutnya bahwa yang namanya kekafiran hanya ketidakkenalan. Siapa yang tidak kenal Allah kafir. Kenal mukmin. Wa annahu la fi'l li ahadin fil haqiqah illa lillahi wahda. Yang juga tidak kalah mengerikannya adalah akidah nyeleneh dari Jahmiyah bahwa seluruh perbuatan adalah perbuatan Allah. La fi'la li ahadin. Enggak ada perbuatan siapapun. Semuanya perbuatan Allah. Ali, Ahmad, Hussein, ataupun orang kafirnya. Eh. Semuanya perbuatannya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna an-nasa innama tansib ilaihim if'alahum atau af'alahum ala sabilil majaz. Maka dikatakan ini perbuatan si fulan, ini perbuatan si alan, itu hanya majazi, hanya makna qiyas, bukan makna hakiki. Makna qiyas yang bukan makna sebenarnya. Adapun makna sebenarnya bahwa perbuatan ini seluruhnya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dalam masalah takdir Jahmiyah menganut paham Jabriyah. Dalam masalah takdir Jahmiyah mengikuti pemahaman Jabriyah. Pokoknya semua kita dipaksa. Perbuatannya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang baik perbuatan Allah, yang jelek juga perbuatan Allah. Maka semua manusia tidak memiliki perbuatan apapun. Semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah. Kita berlindung pada Allah dari kekufuran Jaham bin Safwan. Qala Ibn Abdul Aziz rahimahullah, kama yuqal. Sebagaimana kata dia, taharrakati sejarah, wa daral falak wa zalat syams Sebagaimana ketika kita berkata pohon itu bergerak. Sebagaimana kita berkata bahwa matahari dan bulan beredar. Bukankah itu juga makna majazi? Bukan makna hakiki. Apakah matahari, bulan dan semua planet-planet itu punya kehendak ingin beredar? Tidak diedarkan oleh penciptanya. Demikian pula nyiur melambai. Apakah nyiur itu yang sengaja melambaikan daunnya? Tidak. Kata mereka. Ini subhatnya. Sebagaimana dikatakan pohon itu bergerak. Apakah pohon bergerak atau digerakkan? Mana yang benar? Pohon bergerak atau digerakkan? Pohon itu tidak bisa bergerak kecuali kalau ditiup angin. Berarti pohon itu digerakkan oleh angin. Tapi kenapa dikatakan pohon itu bergerak? Apalagi dikatakan nyiur melambai. Itu semua majazi. Makna kias. Bukan makna sebenarnya. Kemudian kata Jahan bin Sofwan memakai analoginya. Maka manusia pun demikian. Dia berbuat, dia sesungguhnya bukan dia berbuat, dia dibikin berbuat. Dipaksa. Ini aliran Jabriyah. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kita tahu perbedaannya, itu kias ma'al fariq. Kias antara dua perkara yang berbeda. Dan itu kias batil. Kias antara dua perkara yang berbeda adalah kias batil. Sebab syurutul qiyas yang namanya analogi atau kias yang benar harus al-maqis dengan maqis alaih ada wajhu syabah. Yang dikiaskan dan yang dikiaskan dengannya harus ada keserupaan. Ada sisi persamaan. Sedangkan pohon dengan manusia sangat berbeda jauh. Manusia punya kehendak. Pohon tidak punya kehendak. Manusia diberi ikhtiar pohon tidak diberi ikhtiar. Maka kalau pohon bergerak, iya, kita katakan itu salah. Pohon bukan bergerak, tapi tergerak tidak sengaja karena ada sesuatu. Karena ada orang yang mengganggunya, karena ada angin yang meniupnya, karena ada hujan yang menyiramnya, maka dia bergoyang-goyang. Baik. Maka benar kalau pohon tadi tidak bergerak, tetapi digerakkan oleh sesuatu tadi. Ima angin atau hujan atau manusia atau yang lainnya. Tetapi manusia punya kehendak. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan. Wahadainahun najdain. Kami tunjukkan dua jalan. Silakan. Mau pilih yang mana? Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Tetapi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka semua nggak akan keluar dari apa yang sudah Allah ketahui. Tidak akan lepas dari apa yang sudah Allah kehendaki bahwa ini akan begini, itu akan begitu. Jangan pertentangkan antara keduanya. Beriman dengan takdir bukan berarti menghilangkan ikhtiar. Beriman dengan adanya ikhtiar jangan dipertentangkan dengan iman kepada takdir. Kita beriman pada takdir tetapi juga mengetahui dengan yakin bahwa manusia diberi ikhtiar. Kembali pada kitab. Walaqad ahsanal qail إذ قال عجبت لشيطان دع الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم Aku heran, kata seorang penyair. Ada syaitan yang ngajak kepada neraka dengan terang-terangan. Ayo mari ke neraka. Dan namanya diambil dari kata jahannam. Siapa? Jaham. Ikhwan ibn a'azakumullah. Jaham, jahim, jahannam. Na'udzubillah min syaitan. Kita berlindung pada Allah Ta'ala dari syaitan yang terkutuk. al jahal, kebodohan, Kemudian ditambah lagi dengan kelancangan berbicara berarti jahlain ya. tidak sadar kalau dirinya bodoh sehingga sok tahu ya. maka jim yang ketiga adalah jahannam ya. Assalamualaikum warahmatullahi وقد نقل أن أبا حنيفة رحمه الله لما سئل عن الكلام في الأعراض والأجسام Abu Hanifah diriwayatkan bahwa ketika beliau ditanya tentang a'rab wal ajsam jisim bentuk tubuh a'rab yang ada pada bentuk tubuh bentuk tubuh itu begini begini begini bentuknya kaki tangan itu namanya ajsam Sedangkan Arab besar, kecil, kurus, gemuk itu Arab. Ditanya, bagaimana tentang Allah apakah bisa digambarkan ajsam, Arab dan sebagainya? Jawab Abu Hanifah, la'anallah Amr ibn Ubaid. Huwa fatah ala al kalam fi hadha. Semoga Allah melaknat Amr bin Ubaid Dialah yang pertama kali membuka pembicaraan tentang itu. Jangan bangga dengan ilmu filsafat. Karena itu ilmu yang diawali oleh tokoh penyesat umat yang bernama Amr bin Ubaid. Yang memusuhi para fuqaha, memusuhi para ulama, memusuhi Imam Syafi'i, memusuhi Imam Malik, memusuhi para imam-imam ahlu sunnah. Bahkan menjuluki mereka dengan julukan-julukan yang jelek. Bahwa mereka tidak memiliki ilmu, tidak memiliki kecerdasan. Ilmu mereka tidak akan lepas, kata orang ini, Amr bin Ubaid. Nggak akan lepas dari celana dalam perempuan, kata Amr bin Ubaid. Yang mereka tahu cuma haid, nifas, baul, air kencing, air seni, dan seterusnya. Betapa jahatnya orang ini. Mengapa dia mencerca para ulama? Karena dia menganggap yang namanya ilmu adalah nalar akal. Karena mereka menganggap yang namanya ilmu adalah apa yang dia pikirkan, apa yang dia khayalkan, apa yang dia bayangkan itu dikatakan ilmu. a'azakumullah. Yang kita heran Ternyata pada hari ini masih ada sisa-sisa kaum muslimin yang menamakan diri mereka mahasiswa. Maha itu yang palingnya, siswa yang paling. Apa itu siswa? Pencari ilmu. Yang paling mencari ilmu adalah yang paling bodoh. Iya kan? Iya. Maha siswa Ikhwan ibn Mereka bangga dengan ilmu filsafat. Dan mereka selalu berbicara setiap awal pertama pembahasan. Mereka akan berkata. Yang namanya benda. Itu terdiri dari inti dan sifat-sifat. Mereka akan berkata begitu. Selalu. Setiap pembahasan pertama. Ada inti yang kadang disebut jisim, ada a'rab. Ini jisimnya. A'rabnya dia bening, dia putih, dia tinggi, dia kurus, dia itu a'rab. Kemudian berkata, maka Allah tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan benda. Maka tidak memiliki jisim, tidak memiliki a'rab. Lihat, lihat, lihat. Kebablasan. Berbicara tentang Allah memakai hukum-hukum manusia yang mereka bikin sendiri, yang mereka tentukan sendiri. Bahwa yang namanya benda harus ada zatnya, ada jisimnya, ada a'rabnya. Dan menempati tempat dan memiliki masa. Itu kata mereka. Menempati ruang, mengisi ruang, dan memiliki masa kemudian diterapkan. Allah bukan benda, berarti tidak boleh ada tempatnya. Jadi di mana Allah? Tidak di mana-mana. Karena tidak ada tempatnya. Kalau ada tempatnya seperti benda, tidak di mana-mana. Jadi nggak ada. Ada, ya di mana? Ya di mana-mana. Sebentar bilang tidak di mana-mana, sebentar bilang di mana-mana. Bingung. Pertanyaan kedua, tapi sifat-sifatnya nggak mungkin. Allah bukan benda, jadi tidak punya a'rab, tidak punya sifat. Tapi bagaimana dengan zatnya? Dikatakan ainullah, maka Allah, dikatakan tangan Allah, dikatakan oh nggak bisa. Allah nggak punya adzam, nggak punya jisim. Dibahas jisim nggak ada, dibahas arat nggak ada, dibahas sifat nggak ada, dibahas tempat nggak ada, apalagi masa. Mereka nggak bahas itu. Baik apa jadinya? Jadinya mutahayirin bingung, Bingung. Wahai Jaham bin Safwan, sif rabbak, gambarkan Tuhanmu. Bingung. Pokoknya dia ada di setiap tempat, bersama setiap sesuatu, dan tidak seperti sesuatu. Belum menjawab. Kenapa dia tidak katakan saja Allah berfirman, Ar-Rahmanu alal istawa. Allah maha tinggi di atas makhluknya. Kenapa tidak baca saja ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwal azizul hakim, wa huwal khallaqul alim." Sifat dengan sifat-sifat yang ada dalam Quran dan sunnah. Selesai. Oh itu berarti Arab. Saya tidak peduli mau Arab ataupun bukan Arab. Yadullah, ini tangan dalam Al-Quran, tangan Allah. Oh itu berarti jisim. Enggak peduli mau jisim atau tidak jisim. Saya enggak tahu itu istilah kalian. Itu istilah filsafat kalian. Saya enggak peduli. Allah berfirman dan saya beriman. Mau apa? Kami ahlu sunnah beriman dengan apa yang Allah firmankan dalam Quran dan apa yang diberitakan oleh Rasulullah dalam sunnah yang sahihah. Selesai. Maka ketika Abu Hanifah ditanya tentang azam dan a'rab, tidak dijawab. Tetapi dijawab dengan apa? Dengan la'anat. La'anallah Amr bin Ubaid. Semoga Allah melaknat Amr bin Ubaid. Dia orang yang pertama-tama membahas Arab, membahas Ajsam, membahas seputar itu. Akhirnya terjadi berbagai macam pro dan kontra. Saya tidak pakai kalimat Arab. Maaf. Saya tidak pakai kalimat Ajsam. Maaf. Tapi saya pakai kalimat yang Allah katakan dalam Quran. Ar-Rahmanu alal arsistawa. Allah maha tinggi di atas arsnya. Kita hanya pakai ayat Allah yang berkata, Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Selesai. Mengapa kita tidak pakai istilah mereka? Khawatir ada makna lain. Kalimat itu tidak dipakai, maka kita tidak pakai. Enggak disebut dalam Quran, maka kita tidak pakai. Enggak disebut dalam sunnah, maka kita tidak pakai. Oleh karena itu, beliau sendiri Abu Ja'far Tahawi ketika menyatakan qadimun bila tidak bahwa Allah qadim tanpa permulaan dikritik oleh para ulama bahwa sifat qadim gak ada dalam Quran, gak ada dalam sunnah. Walaupun kami berhusnudzon bahwa Abu Ja'far tahawi bermaksud huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah Allah yang awal dan yang akhir dalam Quran. Tetapi ketika disebut qadim walaupun dari satu sisi bermakna sama, tapi sisi lain akan berbeda. Sehingga jangan pakai kata qadim, pakai kata huwal awwalu. Karena qadim artinya lama, dulu. Kadang bermakna jelek. Ini kitabun jadid, ini kitabun qadim. Ini kitab yang baru, ini kitab yang sudah jelek, sudah kuno. Seperti dalam Quran disebutkan kal urjunil qadim. Urjun itu bunga korma yang sudah layu. Dikatakan qadim. Maka kita tidak pakai kalimat qadim untuk sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dari satu sisi maknanya lama. Dulu sekali. Allah huwal awwalu. Sehingga barakallahu fikum. Sifati Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sifat-sifat yang ada dalam Quran dan sunnah dan jangan lancang memakai kalimat-kalimat yang lain. Khawatir ada makna yang berbeda. Khawatir ada makna yang tidak sama. Sehingga pakai lafadznya seperti apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Ini yang lebih selamat. Barakallahu fikum. Wal Jabriyah. Adapun Jabriyah. Aslu qawlihim min Jaham ibn Safwan. Asal pikiran Al-Jabriyah adalah dari Jahm bin Safwan. Yaitu pemikiran anna fi'lal abdi bimanzilati tulihi wa launihi. Bahwa perbuatan para hamba kedudukannya seperti tingginya dan warnanya. Katanya, kedudukan perbuatan hamba seperti kedudukan tingginya dan kedudukan warnanya. Kalau kamu tinggi, kamu pendek, salah siapa? Ya tidak tahu, saya lahir sudah demikian. Tapi kenapa kamu putih? Kenapa kamu hitam? Kenapa kamu berkulit merah? Ya nggak tahu, saya sudah lahir demikian. Kata Jadriyah, demikian pula perbuatan-perbuatan para hamba. Kenapa dia sholat? Kenapa dia puasa? Kenapa dia kafir? Kenapa dia menyembah berhala? Yang nggak tahu. Sudah takdirkan begitu. Sama seperti warna kulitnya. Sama seperti tinggi dan pendeknya. A'udzubillah rajim. Akidah kufur dari Jabriyah. Kalau Qadariyah dengan Jabriyah yang dua-duanya kufur. Ayuhuma akfar atau ayuhuma syar. Mana yang lebih jelek antara keduanya? Jabriyah dengan Qadariyah. Kata para ulama, Jabriyah syarrun minal Qadariyah. Jabriyah lebih jahat, lebih jelek, lebih busuk daripada Qadariyah. Mengapa? Qadariyah masih mengamalkan syariat. Masih berupaya untuk mengamalkan syariat. Sedangkan Jabriyah tidak. Apa perlunya? Karena orang kafir tidak dicela, orang beriman tidak dipuji, Kedua-duanya diserahkan pada yang menciptakannya. Karena itu dijadikan oleh Allah, ditakdirkan. Tidak ada yang salah. Yang berbuat dosa tidak salah. Yang berbuat kufur tidak salah. Yang berbuat zalim tidak salah. Karena semuanya ditakdirkan, dipaksa oleh Allah SWT. Katanya, Astagfirullahaladzim. Wahum aksal qadariyah nufatal qadar. Maka mereka ini kebalikannya dari Qadariyah. Qadariyah yang menolak takdir. Fa'innal Qadariyah innama nusibu ilal qadari linafihim iyahu. Qadariyah dijuluki dengan aliran Qadariyah karena mereka menolak takdir. Menyatakan kita tidak ditakdirkan. Kita harus berupaya. Maka mereka berupaya. Nggak ada takdir-takdiran kata mereka. Kama sumiyatil murji'ah linafihimul irja. Sebagaimana murji'ah dijuluki murji'ah karena mereka menafikan irja. Wa annahu la ahad murja' li amrillah imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imma yu'adzibuhum bisa jadi Allah adab mereka atau Allah ampuni mereka. Maka tidak ada harapan. Terserah. Bebas bagi Allah. Waktu tusammal Jabriyah Qadariyah. Dan Jabriyah, hati-hati ini, kadang dijuluki Qadariyah. Mengapa? Karena biasanya julukan-julukan aliran sesat itu dengan sisi kesesatannya di mana. Ternyata Jabriyah dan Qadariyah sama-sama sisi kesesatannya dalam masalah takdir. Maka dikatakan kesesatan Qadariyah, kesesatan Qadariyah, kesesatan dalam masalah takdir. Yang Jabriyah tersesat dalam masalah takdir. Yang Qadariyah tersesat dalam masalah takdir pula. Maka kedua-duanya dijuluki Qadariyah. Hanya saja dibedakan dengan belakangnya Qadariyatun Nufah apa tuh? Qadariyatun Nufah. Aliran Qadariyah yang menafikan takdir. Ya. Yang satu lagi, Qadariyatul Jabr. Qadariyah yang mengatakan bahwa kita dipaksa. Tidak punya usaha. Gak punya ikhtiar. Gak diberi oleh Allah ikhtiar. Itu salah besar. Maka kedua-duanya tersesat dalam masalah takdir. Liannahum ghalau fi isbatil qadari karena murjiah gulu dalam menetapkan adanya takdir. Kebablasan. Sampai menyatakan tidak ada ikhtiar. Wa kama yusamma alladhina la yajzimuna bi syai'in min al-wa'd wal wa'id bal yaghluna fi irja' kullu amrin hatta al-anwa' fala yajzimuna bi thawabin min man tab kama la yajzimuna bi 'uqubati man lam yatub wa kama la yazim li muayyanin wa kanat al murji'ah al ula yurji'una Utsman wa Aliyan wa la yashhaduna bi imanin wa la kufrin sebagaimana mereka-mereka yang tidak menegaskan adanya ancaman-ancaman dan adanya janji-janji dari Allah. Tidak mau mengimani ancaman dan janji. Bal yaghluna fi irja. Bahkan mereka hulu kebablasan ekstrim dalam masalah irja. Dalam masalah memasrahkan segala sesuatu bahkan termasuk macam-macamnya diserahkan pada Allah SWT. Apakah dia mukmin atau kafir tidak tahu. Wallahu a'lam. Kamu beriman enggak? Saya juga tidak tahu. Saya beriman atau kafir. Bagaimana dengan Utsman dan Ali? Aku juga tidak tahu. Dan saya tidak menegaskan dia mukmin atau kafir dan tidak mengharapkan surga atau mengkhawatirkan neraka. Ini khonulina azakumullah aliran berikutnya lagi. Dari aliran-aliran sesat. La yajzimuna bi Tidak jazm pada segala sesuatu khususnya al-wa'ad wal-wa'id. Sebaliknya, yang kebablasan dalam wa'ad dan wa'id dikatakan dengan nama wa'idiyah. Ada wa'idiyah, ada murjiah. Wa'idiyah diantaranya kalian sudah ketahui, yaitu khawarij. Kalau ada ada ancaman, barang saya pembuat maksiat, maka dia masuk neraka jahanam kekal, maka pegang sama dia kuat-kuat kemudian berkata siapa yang berbuat dosa kafir kekal dalam neraka karena Allah berfirman wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidan fiha kekal di dalamnya ini kebablasan dalam wa'id maka dikatakan aliran wa'idiyah Ikhwani fi din azakumullah wa qad warada fi al qadariyah ahadith fi sunan telah diriwayatkan cercaan terhadap Qadariyah dalam beberapa hadis-hadis dalam sunan. Tentunya Qadariyah kedua-duanya. Minha marahu Abu Dawud fi sunan. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunan dari hadis Abdul Aziz ibni Abi Hazim dari ayahnya dari Ibn Umar radhiyallahu taala anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bahwa beliau bersabda, al qadariyatu majusu al ummah. Qadariyah adalah majusinya umat ini. In maridu fala ta'udu. Wa in matu fala tashhaduhum. Qadariyah adalah majusinya umat ini. Kalau mereka sakit jangan ditengok. Kalau mereka mati jangan diantarkan jenazahnya. Hadis ini secara sanad dhaif. Didaifkan oleh para ulama. Tetapi para ulama menyebutkan Qadariyah dengan Majusi. Mengapa? Tidak bersandar dengan hadis ini. Tapi bersandar dengan kesesatan mereka yang berkata bahwa Allah hanya menciptakan yang baik-baik. Allah tidak menakdirkan yang jelek-jelek. Maka ini seperti majusi. Majusi memiliki dua Tuhan. Tuhan terang dan Tuhan gelap. Tuhan terang menciptakan yang baik-baik, Tuhan gelap menciptakan yang jelek-jelek. Kata Qadariyah, Allah hanya menciptakan yang baik-baik, ada pun yang jelek-jelek dari syaitan katanya. Allah tidak menakdirkan yang jelek-jelek. Berarti ada dua pencipta. Rasulullah ya. Persis seperti majusi. Ada Tuhan terang, Tuhan gelap. Persis seperti mereka yang menyatakan ada Tuhan pencipta, ada Tuhan penghancur. Ada dewa siwa, dewa penghancur, dewa perusak. Ada dewa pencipta ya, yang kata mereka entah Brahmana wallahu alam yang jelas itu keyakinan kufur majusi sehingga mereka menyembah api, menyembah matahari, menyembah itu bukan karena masalah zatnya, apinya atau mataharinya, tetapi mereka menganggap terang itu adalah Tuhan yang menciptakan yang baik-baik. Adapun gelap adalah Tuhan yang menciptakan yang jelek-jelek. Sehingga dia berlindung dari Tuhan gelap Jangan beri aku bencana, jangan beri aku kejelekan. Dan berharap pada Tuhan terang, berikan aku kebaikan-kebaikan. Dalam Islam gak ada yang demikian. Wallahu khaliqu kulli syait. Allah menciptakan segala sesuatu. Khairan wa syarra. Yang jelek, yang baik, semua Allah yang takdirkan. Semua Allah yang ciptakan. Maka yang namanya iman kepada takdir diriwayatkan dengan lafad yang sahih beriman kepada takdir khairihi wa syarrih. Disebutkan dengan lafaz yang sahih. Yu'minuna bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman kepada takdir baik dan buruknya. Karena adanya majusi umat ini. Adanya golongan majusi. Tapi kalau disandarkan pada hadis, kita katakan hadisnya dhaif. Rasulullah SAW tidak menyatakan demikian dan gak ada riwayat yang sahih kalau Rasulullah menyatakan demikian wallahu taala a'lam bissawab wa ruya fi dhammil qadariyah ahaditsun ukhra katsirah demikian pula diriwayatkan tentang qadariyah hadis-hadis yang sangat banyak takallama ahlul hadisi fi sihhati raf'iha para ulama ahlul hadis membahas kesahihannya membahas riwayatnya Wasahih annaha mauqufah. Tetapi tidak ada yang sahih secara marfu'. Adapun yang sahih kata beliau Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi mauquf. Berhenti hanya pada ucapan sahabat. Bikhilafil ahadithil warida fi zammil khawarij. Berbeda dengan cercaan Rasulullah SAW pada khawarij. Diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, dalam kitab-kitab sahih, dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam Ashabul Sunan, Masya Allah. Terhadap Khawarij. Bahkan disebutkan wahadu asyrat ahadis. Kurang lebih 10 hadis tentang Khawarij. akhrajahul bukhari minha thalatha. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Bukhari ada tiga hadis. Wa akhraja Muslimun sairaha dan Muslim meriwayatkan sisanya, semua diriwayatkan oleh Muslim. Walakin musyabatuhum lil majusi zahirah. Tetapi persamaan antara khawarij dengan qadariyah sangat tampak jelas. Bal qauluhum arda. Bahkan ucapan qadariyah arda. Lebih jelek. Min qawlil majusi. Lebih jelek daripada ucapan majusi. innal majus i'taqadu wujuda khaliqaini. Adapun majus meyakini ada dua pencipta. Pencipta kebaikan, pencipta kejelekan. Sedangkan Qadariyah bukan hanya mirip dengan majusi, bahkan lebih jelek dari majusi. Mengapa? Al-Qadariyah i'taqadu khaliqin kathirin. Mereka menganggap banyak pencipta. Iya kan? Kalau Qadariyah, kalau Majusi, ada dua. Tuhan menurut mereka. Tuhan pencipta kebaikan, Tuhan pencipta kejelekan. Tapi Qadariyah Siapa yang menciptakan perbuatanmu? Maka dijawab, kami semua masing-masing menciptakan perbuatan kami sendiri. Baik, berapa pencipta berarti itu? Jutaan pencipta. Padahal Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, Laukanu yaqra'un. Kalau saja mereka mau baca. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Perbuatan kalian juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Walhamdulillah ahlus sunnah ala sunnah. Alhamdulillah ahlus sunnah selalu di atas sunnah dan selalu berpegang dengan apa yang Allah turunkan dalam Quran. وهذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة fitnah-fitnah yang mutaqabilah ini muncul dari fitnah-fitnah yang memecah belah kaum muslimin. Al-bid'ah al-mutaf al-bid'ah al-mutaqabilah. kebid'ahan yang saling berhadapan. Ini terjadi karena mereka memecah belah umat dengan satu kebid'ahan, maka muncul kebid'ahan dalam bentuk lawannya. Ketika yang ini menyatakan, gak ada takdir, gak ada takdir, gak ada takdir, sesat. Ada lawannya yang ekstrim. Ada takdir dan kita dipaksa, mau tidak mau, maka kita tidak bisa memilih. Loh, loh, loh, loh. sebentar. Kok tidak bisa memilih? Ya, nggak bisa. Kita seperti wayang yang digerakkan. Kita tidak salah dan kita tidak benar, kita tidak bisa dinilai. Karena semua perbuatan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini melawan kebid'ahan dengan kebid'ahan yang lain. Ini yang disebut dengan mutaqabilah, berlawanan. Yang satu mengkafirkan, Siapa yang berbuat maksiat kafir, halal darahnya, kata Khawarij. Dilawan, tidak bisa. Kita nggak seenaknya mengatakan seperti itu. Bagaimana dengan ancaman? Nggak ada ancaman-ancaman. Tidak sama sekali mempengaruhi. Tidak pula dengan wa'ad, janji-janji, tidak mempengaruhi. Semua kita tidak tahu. Loh, loh, loh. Jadi nggak ada harapan bagi orang muslim. Nggak ada. Nggak ada kekhawatiran bagi orang kafir terhadap neraka. Tidak ada. Nah, ini kebablasan lagi. Yang satu ekstrim ke kanan dilawan dengan ekstrim ke kiri. Murji'ah. Ikhwani fiddin azakumullah yang satu. Menuhankan Ali bin Abi Talib Yaitu syiah rafidah. Sampai menyatakan Ali Tuhan kami. Atau Ali adalah jelmaan Tuhan seperti Isa. Dalam agama Nasrani. Yang lain lagi berkata Ali adalah sosok yang memang Allah ciptakan khusus untuk mewakili dirinya di muka bumi. Ada lagi yang menyatakan Ali yang begini Ali gulu. gulu fi Ali dilawan oleh pihak yang berseberangan dengan ekstrim pula. Ali nggak ada keutamaan apa-apa. Ali begini habis Ali dicerca. Ini ekstrim berikutnya. Sesat tidak dibalas dengan kesesatan. Bid'ah dijawab dengan kebid'ahan. Ini namanya mutakabilah. Makanya yang namanya kebid'ahan dalam pemahaman inilah penyebab perpecahan umat yang paling utama. Al-bid'ah wa dhalalah. Kebid'ahan dan kesesatan adalah biang pemecah belah umat. Kalau kembali pada Qur'annya, kembali pada sunnahnya, kembali kepada pemahaman orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in, insyaallah kaum muslimin seluruhnya akan bersatu dan tidak ada perpecahan di dalamnya.